Adapun ahlul ma'asi, maka mereka pun akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada kita akal. Untuk membedakan yang hak dan yang batil telah menetapkan bagi kita ikhtiar di dalam berbuat, di dalam beramal. Sehingga di saat kita terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kekufuran wal billah, maka telah sampai hujah tersebut kepada mereka. Dan hujah ar-risaliyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah tegak pada seseorang fahaqqa alaihimul adab maka berhak bagi dia untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula oleh karena itu kaum musyrikin di saat mereka berhujjah dengan takdir, Allah Subhanahu wa taala justru membantah mereka dan mengancam mereka dengan ba'suhu. Mengancam kaum musyrikin dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka berhujjah dengan takdir, "Lau Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Ini hujah. Berhujah dengan takdir dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membalas pernyataan mereka dengan firmannya. nya kadzabal ladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Ini menunjukkan bahwa pernyataan ataukah hujjah bil qadar termasuk hujah-hujah di zaman jahiliyah. Merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بَعْدَ الرُّسُلِ Bahwa setelah diutusnya para rasul untuk disampaikan pada umat ini al-haqqu minal batil. Wa بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالشِّرْكِ وَالْتَوْحِيدِ maka setelah ditegakkan pada mereka tidak ada hujah lagi bagi mereka. Jika mereka taat maka mereka menjadi ahlul iman. Jika mereka maksiat membangkang maka mereka berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang berhujjah dengan takdir itu boleh tentunya walaupun diutus kepadanya rasul ya maka tetap mereka tidak boleh disiksa dengan alasan bukankah ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ats-tsalits. Hujjah yang ketiga. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari. Dan lafaz hadis ini terdapat di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minkum min ahadin tidak seorang pun dari kalian illa qad kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannah melainkan telah dicatat telah ditetapkan tempat duduk dia tempat tinggal dia apakah di neraka atau di dalam surga telah ditetapkan itu. Ya. Sampai pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan memegang dua kitab. Lalu beliau lemparkan yang pertama, hadhi asma'u ahli jannah. Ini adalah nama-nama penduduk surga. Lalu beliau melemparkan yang kiri dan mengatakan hadhi asma'u ahli nar. Ini adalah nama-nama penduduk ahli neraka. Semuanya telah tercatat. Semuanya telah ditetapkan. Faqala rajulun minal kaum. Maka berkatalah seseorang dari kaum. Ketika mendengarkan pernyataan Rasulullah bahwa seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya Ala kilu ya Rasulullah. Kalau begitu kita itikal saja. Meninggalkan amal. Gak perlu beramal. Kalau memang sudah ditetapkan kita termasuk ahlul jannah, toh kita masuk surga juga. Kalau memang kita sudah ditetapkan menjadi ahlun nar, toh kita tetap dari kalangan ahlun nar. Walaupun kita beramal. Itikal selesai. Kenapa kita tidak itikal, wahai Rasulullah? Qala jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak sama sekali." Berarti di sini Rasulullah membantah mereka dengan alasan takdir mereka meninggalkan amalan. Dengan alasan takdir tidak ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. La, tidak sama sekali. I'malu, beramallah kalian hendaklah kalian beramal. Bukankah kita diberikan kekuatan, diberikan masyia oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak beramal? Fakullun muyassar. Karena setiap orang akan diberikan kemudahan kepada apa yang dia telah ditakdirkan atasnya. Kalau dia dari kalangan ahlul jannah akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah kalau dia dari kalangan ahlun nar, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahlun nar. Nah, Sehingga kita berharap kepada al-muhsin, orang yang berbuat baik selama dia hidup di muka bumi, dan kita khawatir terhadap al-musi, orang yang berbuat keburukan. Nah. Walaupun kita tidak bisa memastikan si fulan ahlul jannah atau si fulan min ahli nar, tapi kekhawatiran dan harapan itu ada. Fakullun muyassar, setiap orang itu akan dimudahkan. Ya. Dan al-ibrah menjadi ibrah adalah al-khawatim, penutupnya. Sebab mungkin di antara manusia ada yang beramal sepanjang hidupnya dengan amalan ahlul jannah. Ternyata Allah telah mencatat dia dari kalangan ahlun nar. Fayasbiku alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka takdir telah mendahului dia. Maka dia pun mengamalkan ahlun nar dengan amalan ahlun nar. Masuklah dia ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya. Di antara manusia ada yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahlun nar. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Maka jangan sama sekali ada di antara kita merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman Jangan kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik pada kita. Namun hendaklah kita khawatir terhadap diri kita sendiri. Mengkhawatirkan dosa-dosa kita yang dikhawatirkan akan justru mencelakakan kita. Dhunubuna adarru alaina min a'daina. Thumma qara'a Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang selalu memberi dan bertakwa kepada Allah, maka dia dimudahkan. Wa fi li Muslim dan di dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu." setiap orang dimudahkan terhadap apa yang dia telah ditakdirkan atasnya. Ditetapkan baginya. Nah, takdir telah tercatat, telah ditetapkan. Namun perbuatan amalan tetap terus berjalan. Bukanlah dengan ketetapan tersebut menjadikan kita meninggalkan amalan. Karena kita tidak tahu. Tidak seorang pun dari kalangan manusia. La minal malaika. Wala minal nas. Hatta al-anbiya. Walaupun para nabi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Takdir adalah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengetahui? Setelah terjadi. Karena kita belum mengetahui takdir tersebut, maka jangan kemudian kita menginginkan dari kita termasuk dari kalangan ahlu shimal, ahlu nar. Jangan kita biarkan diri kita. Termasuk dari kalangan ahli neraka. Jangan. Kita belum tahu bagaimana nasib kita. Berjuang. Beristihad, beramal, itu perlu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi harus ada usaha dari kita. Baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirah. Dalam artian jangan sampai Seseorang dalam perkara agama selalu bergantung kepada takdir. Sementara dalam perkara dunia. Maka dia juga berusaha. Ya. Dia beramal. Dia mencari nafkah. Tapi giliran masalah agama. Seenaknya menyatakan. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah ya saya. Masuk neraka ya itu sudah takdir. Nah dari mana kamu tahu? Kamu belum tahu. Jangan berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan amalan. Ya. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, kita menetapkan takdir. Apa yang diamalkan oleh hamba itu adalah telah menjadi ketetapan Allah. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amalan. Maka ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Pertengahan tidak seperti Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Mu'tazilah atau dari kalangan Asyairah. Tidak seperti mereka. Hah? Afan dari kalangan Asyairah, Jebriyah. Dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari takdir Mu'tazilah dahulu dan Mu'tazilah modern. Yaitu Hizbut Tahrir. Yang secara terang-terangan mereka sebutkan di dalam kitab mereka. Nizamul Islam Taqiyuddin An-Nabhani ketika menyebutkan salah satu aqidah Hizbut Tahrir menjelaskan masalah takdir ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan hamba ini tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah hanya amalan-amalan hamba yang yang seperti gerakan refleks gitu, ya. Yang tanpa disadari seorang bergerak. Tapi kalau dengan masyiatul ibad kehendak hamba itu sendiri maka tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Keyakinan Mu'tazilah. Juga kita tidak seperti dari kalangan mereka yang sifatnya tafrid. Dari kalangan Jahmiyah wal Asyairah yang bergantung kepada takdir. Ya, menggantungkan diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan hamba ini tidak punya masyiah, tidak punya kekuatan untuk beramal. amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha 'anil ittikali 'alal qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beramal dan melarang untuk pasrah kepada takdir. Naam. Ar-rabi' yang keempat. Anna Allah Ta'ala Amar al-abda wa Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba dengan perintah dan melarangnya dengan larangan. Walam yukallifu illa ma yastati' dan Allah tidak memberikan beban kecuali yang dia mampu untuk dikerjakan oleh seorang hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala dan Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu untuk dia kerjakan dan dia amalkan. Ya, Tergantung kemampuan dia, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada mereka. Di saat kamu sanggup sholat dalam keadaan berdiri, sholatlah dalam keadaan berdiri. Di saat kamu tidak sanggup berdiri, sholatlah dalam keadaan duduk. Wa illa fasolli ala jam. Kalau tidak, maka berbaring. Diberikan pilihan. Nah. Walau kanal abdu mujbaran alal fi'li. Ya. Kalau sekiranya hamba itu dipaksa, tidak punya masyiat, tidak punya kekuatan hamba itu, tapi semata-mata dipaksa untuk mengamalkan suatu perbuatan, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasu minhu. Berarti hamba itu diberikan beban dengan sesuatu yang dia tidak bisa berlepas diri darinya. Hah? Tidak bisa. Ya sudah terpaksa. Ya, apa yang telah ditetapkan, ya itulah. Mestinya demikian. Nah, tidak akan diukur dengan kesanggupan seorang hamba atau tidak. Tidak diukur. Allah menetapkan sholat berdiri, ya sudah sholat berdiri. Nah, wahada batil dan ini jelas suatu kebatilan walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyatu bijahlin oleh karena itu apabila seorang hamba terjerumus ke dalam perbuatan maksiat karena kebodohan dia ya au nisyanin atau karena lupa bahwa itu terlarang misalnya itu tidak boleh dia tidak tahu au ikrohin atau dipaksa fala ithma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Li'annahu ma'dzur, karena dia memiliki udur, mempunyai udur. Ada alasan, iya kan? Hah? Kalau seorang jatuh dalam kemaksiatan, ya, dia memotong jenggotnya misalnya, ya, bersih, tapi dia tidak tahu bahwa itu kemaksiatan. Dia tidak mengetahui hukumnya. Nah, apakah seorang dengan ketidaktahuan dia dengan hukum tersebut menjadikan dia mendapatkan dosa pula? Nah, tidak sama sekali. Dibedakan antara orang punya ilmu dengan tidak. Ya. Nah, bukan berarti ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut ini dipaksa oleh Allah. Allah yang memaksa dia untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Tidak, tapi ada masyiah. Ada kehendak dari hamba itu untuk melakukannya. Tapi dia melakukan karena jahil. Kalau dia melakukan karena ilmu berarti dia sendiri berkehendak dalam keadaan dia tahu dia melakukan perbuatan kemaksiatan dalam keadaan dia tahu itu maksiat, maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia jahil, maka dia diberikan udur, tidak mendapatkan dosa. Nah, ya, dibedakan antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu, dibedakan antara orang yang melakukan sesuatu dengan terpaksa, ya, dengan orang yang melakukan suatu dengan keridoannya. Seorang menyembah patung terpaksa karena dipaksa, kalau tidak maka dibunuh. Akhirnya dia tunduk di hadapan patung dalam keadaan tetap dia menyatakan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dipaksa, diancam. Maka dia melakukan kekufuran itu. Orang yang seperti ini mendapatkan uzur. Beda dengan seorang yang dengan keridoannya dia tunduk. Ya, dan dia menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan penyembahan tersebut dengan keridoannya maka dia kafir dan berhak untuk mendapatkan siksaan. Kalau semuanya mujbar, semuanya dipaksa, apa perbedaannya? Berarti tidak ada perbedaan antara orang yang terpaksa dengan orang yang rela, antara orang yang berilmu, antara orang yang tidak berilmu, karena semuanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Tidak ada perbedaan. Al-khamis yang kelima, anna Allah ta'ala sirrun maktumun bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan rahasia yang tersembunyi. Rahasia tersembunyi. Kita belum tahu kejadian itu kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. La yu'lamu illa la ya'lamu bihi au la yu'lamu bihi illa ba'da wuku'il maqdur tidak diketahui bagaimana kejadian sebenarnya kecuali setelah yang ditakdirkan itu terjadi. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi barulah kemudian diketahui. Nah, Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lih. Dan kehendak hamba untuk mengerjakan sesuatu itu mendahului pekerjaannya, ya kan? Tidak mungkin seorang melakukan suatu pekerjaan kecuali apa? Kehendak dulu kan? Nah, saya ingin minum. Berarti belum minum ya kan? Tapi dia punya keinginan untuk minum. Baru setelah itu minum. Bisa difahami? Nah. Irodah dulu, kehendak dulu. Nah, kehendak untuk melakukan sesuatu ini mendahului pekerjaan tersebut. Oh, baru kemudian setelah kita melakukan, baru kita mengetahui takdirnya. Oh, minum itu terjadi. Tapi terkadang banyak keinginan yang tidak tersampaikan, iya kan? Ada orang berencana bikin proyek, proyeknya batal. Ya. Nah, ingin melakukan sesuatu, ternyata apa yang dia inginkan akhirnya batal. Nah. Ya. Ada seorang Qadari itu mengatakan kepada seorang budak wanitanya Sunni ya, ya <clears throat> dia sambil memegang gelas ya dan di dalamnya berisi air dia mengatakan berdasarkan kehendak saya saya pasti bisa meminum air ini kalau saya tidak bisa minum kamu bebas sebagai budak ya di saat mendengarkan itu tiba-tiba ah, wanita ini budaknya dengan cepat merampas gelas yang ada di tangan raja ini. Wah, jatuh, nggak jadi. Dia meminumnya, akhirnya bebas. Nah, bebas. Kodari ini menyatakan saya pasti bisa meminumnya. Dari mana kepastian itu? Itu baru iradah tapi belum fi'il, iya kan? Iradah terkadang bertentangan dengan kenyataan. Ya, fatakunu iradatuhu al-fi'la maka sehingga kehendak dia untuk melakukan sesuatu ghaira mabniyatin ala ilmin minhu tidak dibangun di atas pengetahuan dia biqadarillah tentang takdir Allah. Sebab kapan kita mengetahui takdir Allah ya kawan? Setelah terjadinya. Nah, ini baru kehendak. Ya, belum terjadi. Kehendak itu mendahului perbuatan. Dan terkadang kita menghendaki sesuatu, Allah menghendaki yang lain. Nah. Ya, tidak dibangun di atas ilmu tentang takdir Allah. Wahina idin tantafi hujatuhu bil qadar. Maka di saat ini tidak boleh ditiadakan berhujah dengan takdir. Kenapa? Idla hujjatan lil mar'i fi ma la ya'lamuhu. Tidak ada hujah bagi seorang terhadap apa-apa yang dia tidak berilmu dengannya. Tentang takdir dia belum berilmu. Bagaimana mungkin dia berhujah dengan takdir? Naam maka tidak boleh dia berhujjah dengan takdir dalam keadaan takdir itu belum terjadi karena dia belum berilmu tentangnya. Nah, as yang keenam. Annana narol insan bahwa kita melihat manusia yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunia. Dia bersemangat ya untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki dari urusan-urusan dunianya. Semangat ya kan? Bahkan berusaha untuk setinggi-tingginya. Ya, kalau dalam hal sekolahan mesti setinggi-tingginya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, berupaya betul dia. Ya, berupaya keras. Nah, hatta yudrikahu sampai dia mendapatinya. Sukses. Wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu. Ya, Thumma yahtaju ala udulihi bil qadar. Dan dia tidak menyimpang darinya dia tidak menjauhi dari sesuatu tersebut kepada apa yang dia inginkan dari urusan dunianya, lalu dia tidak mendapatkannya, lalu dia berhujah dengan penyimpangannya itu dalam artian dia tidak mendapatinya, ya, dia tidak meninggalkannya, lalu berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia terus berusaha. Ya. Dia tidak pernah menyatakan ya S apa? Gak usahlah mengejar S1. Paling juga kalau nanti S1 S1 sendiri nanti ada orang yang datang sendiri membelikan nih gelar sarjana sarjana kamu. Gak perlu saya duduk di bangku kuliah dalam urusan dunia. Gak ada orang yang demikian ya kan? Tapi dia beru, terus berusaha. Selesai S1, maunya S2. Ya. Gak ada orang yang mengatakan, sudahlah S1 saja. Kalau memang sudah takdir Allah nanti S2, nanti S2-nya datang sendiri. S2 tidak bisa datang sendiri, yang datang esteller. Kalau esteller bisa datang penjualnya. Hah? Ke depan rumah kamu, berikan ma naam, kamu beli. Boleh, Gak perlu duduk. Nah. Hah? Tapi kalau S2 kamu duduk, tidak berupaya dalam hal dunia, ya kan? Atau bercocok tanam. Hah? Punya sebidang tanah. Wah, inginnya saya supaya tanah ini tumbuh subur dengan apa? tanaman jagung misalnya. Ya. Sudahlah, saya nggak perlu berupaya. Nanti kalau Allah takdirkan tanaman apa tanah saya ini akan ditumbuh jagung dengan subur, akan subur sendiri. Nggak perlu saya tanami bibitnya, nggak perlu. Nggak perlu di apa disirami dan lain sebagainya, nggak perlu. Kalau memang sudah ditakdirkan, akan subur sendiri. Ada nggak? Ada dalam masalah dunia tidak mungkin seorang demikian. Tapi dia terus berupaya ya mencari cara untuk mendapatkan keberhasilan. La astashilan nasoba au udrikal muna. Hmm. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi uburi dunya ila ma yadurruhu thumma yahtaju bil qadar. Tapi giliran urusan agama, nah, Mengapa dia justru meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dia dalam urusan agamanya? Da, dan dia condong kepada yang memudaratkan agamanya. Lalu dia berhujah dengan takdir. Kenapa kamu tidak sholat? Ya inilah sudah takdir Allah saya demikian. Wah, dalam urusan agama seenaknya ber, berhujah dengan takdir. Dalam urusan dunia setinggi-tingginya. Afalaisa sya'nul amraini wahidan? Bukankah dua urusan ini sama? Hah? Sebagaimana dalam permasalahan dunia pun kamu tidak boleh berhujah dengan takdir. Dalam masalah agama demikian pula. Kalau kamu berhujah dengan takdir dalam masalah agama, maka dalam masalah dunia mestinya kamu berhujah pula dengan takdir. Iya kan? Sebagaimana kamu berhujah ya. Kalau memang Allah mentakdirkan aku sholat, aku baik, aku akan baik juga nanti. Ya sudah kalau begitu kamu berhujah seluruhnya dengan takdir. Kalau Allah menakdirkan aku kenyang, aku akan kenyang sendiri. Tidak perlu makan. Kalau Allah takdirkan aku buka puasa, aku buka puasa sendiri. tidak perlu makan. Nah, ya sudah kamu tinggal di rumah kamu bersemedi, tinggal aja terus di situ, nggak usah berbuat apa-apa. Tinggal menunggu takdir Allah kematian datang kepadamu. Selesai. Ya. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dhalik. Permisalan. Ya. Akan memperjelas bagi kamu tentang hal ini. Laukana baina yadal insani tariqan. Kalau misalnya di hadapan seorang manusia ada dua jalan. Ahaduhuma Salah satu dari jalan itu yantahi bihi ila baladin maka dia sampai ke satu negara melalui jalan ini ya dia akan sampai ke satu negara yang negara ini kulluha fawda negara ini seluruhnya dipenuhi kekacauan wa qatl pembunuhan wa nahab merampas merampas hak wantihakun lil a'rab ya dan merusak kehormatan wa khauf dan ketakutan waju kelaparan artinya kalau kamu lewat sini kamu melewati itu negara itu nah, tapi kamu lewat yang satu wasani jalan yang satu yantahi bihi ila baladin ya kamu akan sampai ke suatu negara kulluha nizam semuanya penuh dengan peraturan. Wa amnun mustatibun. Keamanan yang apa? Mustatibun. Ya, ini keamanan yang tetap begitu. Stabilitas keamanan yang terjaga, terkondisi. Ya. Wa aishun dan kehidupan yang nyaman. Wahtiramun linnufus dan masyarakatnya mereka menghormati jiwa yang lain wal a'rad wal amwal menghormati kehormatan yang lainnya dan memelihara harta mereka fa ayyu tariqaini yuslak maka mana di antara dua jalan itu yang akan ditempuh Hah? Mana? Apa mungkin dia akan menempuh jalan yang pertama? dengan alasan dia dipaksa menjubar. Innahu saya selukut tariqat tani. Tentunya pasti dia akan menempuh jalan yang kedua. Alladhi yantahi bihi ila baladin nizami wal aman. Yang dia sampai kepada negara yang penuh dengan peraturan dan keamanan. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan ayyasluka tariqa baladil fawda. Tidak mungkin bagi seorang yang berakal selama-lamanya atau sama sekali tidak mungkin bagi seorang yang berakal menempuh jalan menuju negara yang penuh dengan kekacauan wal khauf dan ketakutan wayah tajubil qadar lalu dia berhujah dengan takdir falimada yasluku fi amril akhirati tariqan nar dunal jannah wayah tajubil qadar. Lalu mengapa dia menempuh dalam urusan akhiratnya Justru dia menempuh jalan neraka. Tapi tidak menempuh jalan surga lalu berhujjah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yatadhakkaru bihi ulul albab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.